kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain. Apabila bumi diguncangkan sedasyat-dasyatnya, dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya. Maka jadilah ia debu yang berterbangan. Dan kamu menjadi tiga golongan. yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah. Berada dalam surga kenikmatan. Thullatum minal awwalin segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata. متكئين عليها متقابلين Mereka bersandar di atasnya, berhadap-hadapan. يطوف عليهم ولدان مخلدون Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda. بأكواب وأباريق وكأس من معين Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. لا يصدعون عنها ولا ينزفون Mereka tidak pening karenanya, dan tidak pula mabuk. Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih. Dan daging burung apapun yang mereka inginkan. Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah. Laksana mutiara yang tersimpan baik. Jazaan bima kanu ya'malun sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa. إلا قيلا سلاما سلاما Tetapi mereka mendengar ucapan salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu. في سدر مخضود Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri وطلح منضود dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya. Dan naungan yang terbentang luas. Dan air yang mengalir terus-menerus dan buah-buahan yang banyak. Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Inna kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya. Untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. في سموم وحميم Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih, وظل من يحموم dan naungan asap yang hitam, لا بارد ولا كريم tidak sejuk dan tidak menyenangkan. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Dan mereka berkata, Apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan. لآكلون من شجر من زقوم Pasti akan memakan pohon zakum, فمالئون منها البطون maka akan penuh perutmu dengannya. فشاربون عليه من الحميم Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas. فشاربون شرب الهيم Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. هذا نزلهم يوم الدين Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. نحن خلقناكم فلولا تصدقون Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit? أفرأيتم ما تمنون Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan? أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون Kamukah yang menciptakannya? Ataukah kami penciptanya? نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? أفرأيتم ما تحرثون Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam? أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون Kamukah yang menumbuhkannya? Ataukah kami yang menumbuhkan? لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang. إنا لمغرمون Sambil berkata, Sungguh, kami benar-benar menderita kerugian. بل نحن محرومون Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun. أفرأيتم الماء الذي تشربون Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون Kamukah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur? Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu? أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan? نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui. إنه لقرآن كريم Dan ini Sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia. Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz. Tidak ada yang menyentuhnya, selain hamba-hamba yang disucikan. Tanzil من رب العالمين Diturunkan dari Tuhan seluruh alam. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون Apakah kamu menganggap remeh berita ini? Al-Quran. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah, justru untuk mendustakannya. فلولا إذا بلغت الحلقوم Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan? وأنتم حينئذ تنظرون Dan kamu ketika itu melihat, ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. فلولا إن كنتم غير مدينين Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah, ترجعونها إن كنتم صادقين kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar. فأما إن كان من المقربين Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah. فروح وريحان وجنة نعيم Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki, serta surga yang penuh kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan, sambut malaikat. وأما إن كان من المكذبين الضالين Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, فنزل من حميم maka dia disambut siraman air yang mendidih. Dan dibakar di dalam neraka. Sungguh, inilah keyakinan yang benar. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.